Wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu yang tidak ada Tuhan selain Allah." Jika kalau memulai dengan seperti itu berarti menunjukkan yang akan diceritakan ini sesuatu yang sangat penting. Nabi pun kadang kalau ingin ber, mengucapkan sesuatu yang penting bersumpah. Walladhi nafsi biyadihi demi zat yang tang, yang jiwaku ada di tangan di genggamannya maksudnya oh, demi Allah lihat ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting In kuntu atamidu bi kabidi 'alal ardi minal ju'. Demi Allah, aku menceritakan aku sungguh telah menyandarkan, menempelkan gebit. Gebit itu adalah hati. Ah, eh, bagian sini, bagian kiri sini hati. Yang tempatnya hati-hati hati bukan bukan hati makna bukan hati maknawi tapi hati yang sifatnya apa itu hisi yang kalau kita kalau hatinya kambing bisa dimakan ya tapi hati yang maknawi tidak bisa hati anjing anjing apa kambing nggak punya hati nggak jadi bukan itu tapi hati ini itu maksudnya adalah menempelkan bagian tubuhnya ke bumi artinya apa aku pernah suatu ketika menempelkan tubuhku ke bumi minal ju karena lapar. Sebagian para ahli tafsir hadis mengatakan apa maksudnya menempelkan? Bukan maksudnya menempelkan karena beliau pingsan. Sehingga harus menempel ke bumi. Enggak ada orang pingsan berdiri. Enggak ada orang pingsan terduduk. Orang pingsan dia ya terkapar jatuh. Wa in kuntu la ashuddul hajar ala batri minal ju' dan aku pernah meletakkan batu di dalam perutku untuk mengganjel, untuk aku ganjel karena begitu laparnya aku. Walakut qa'adtu yauman suatu ketika aku duduk ala tariqihim di jalan mereka para sahabat-sahabat Nabi Allah di yakhrujuna minhu yang keluar dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Sayyidina Abu Abi Hurairah itu lapar tuh duduk di samping masjid. Ya tidak minta, mengharap tapi barangkali nanti diajak makan atau gimana. <laughs> Ketahuan ini. Jadi Bahkan kemarin nutrisakan Syekh Muhammad ada riwayat lain pura-pura bertanya tentang masalah Abu Hurairah ini, masalah ini. Rupanya ditanya dijawab juga, tapi tidak diajak makan. Tanya masalah dijawab lagi tidak diajak makan. Sampai ketemu Rasul. Ini adalah kisah lain bahwasanya waktu itu Sayyidina Abu Hurairah beliau adalah termasuk imamnya para ulama pada zaman sahabat Nabi saw dan beliau adalah bukan orang kaya raya, orang yang sangat fakir, fakir, fakir yang sering lapar, sering pingsan, melazimi Nabi 17 tahun tapi mengumpulkan ilmunya Nabi sallallahu Hidupnya bukan di rumah megah, bahkan bukan rumah kontrakan juga, biar rumah yang mengontrak rumah biar masih percaya diri kalau dia disayang oleh Allah. Bukan rumah kontrakan, tapi apa? Samping masjid kasih teras kecil tuh Samping masjid kasih teras kecil. Samping masjid teras kecil makanan tidak ada, bisa menjadi alim. Ayo. Hei eh, santri, ini bukan teras kamu di mondok itu enak, itu suruh makan, nggak mau belajar sungguh-sungguh berlebih kelewatan ini. Abu Hurairah ini yang termasuk jadi sofa ini kayaknya mukaddimah ini cikal bakal pondok itu dibangun oleh Rasulullah ini. Orang-orang yang segar serba kekurangan datang kepada Nabi ditempatkan di samping masjid Rasulullah SAW dengan segala kesederhanaannya. Lah ini. Di antara mereka adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala ini. Pemeran Nabi setelah para sahabat keluar, keluar, keluar, nggak ada yang bawaan. Pemeran Nabi kemudian Nabi terakhir lewat. Fatabassama hina ra'ani. Nabi tersenyum tahu nih. <laughs> Abu Hurairah nih kelaparan nih. Karena ngerti Abu Hurairah murid kesayangannya. Jadi sudah ngerti modelnya kan satu ini lapar. Ini ini tahu nih model-modelnya ini. Nah itu. Halo, lapar nih Abu ya, Hurairah. Wa'arafa ma wajhi wa ma fi nafsi. Nabi itu tahu apa yang ada di dalam wajah, yang tersimpan di wajah dan diriku. Maka ya Abahir, hai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Wah, dipanggil nih. Labbaika ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kala ilhaq, ikut. Wa madha Nabi jalan. Fatabak tuh kemudian aku ngikuti di belakang Nabi. Ah, diajak makan nih. Alhamdulillah. Sudah berapa hari tidak makan? Fadakhala kemudian dia masuk fasta'dana masuk ke rumah satu orang minta izin. Assalamualaikum. Fa'udhina kemudian aku juga diizinkan. tuh aku masuk. Nabi masuk, aku izin. Nabi Hurairah ikut masuk, masuk. Fawajada min qadah fi qadahin. Kemudian Nabi menemukan susu, di situ dikasih susu ada di satu tempat. Qadah itu satu tempat. Kayak mangkok begitu. Min aina hadzal laban? Dari mana ini susu? Qalu sahibul bait yang ada di rumah itu mengatakan ahdahu laka fulan. Ada orang tadi ngasih ya Rasulullah untukmu. Rupanya sahibul baitnya juga bukan orang kaya. Rupanya dapat satu wadah susu dikasih sama orang. Oh fulana, ada seorang ibu tadi ngasih ya Rasulullah. Kala Nabi Muhammad berkata, Ya Her Habah Hurairah. Kultu baik ya Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li. Abu Hurairah, ini ada semangkok susu. Ente panggil teman-teman ente, suruh ke sini. Mikir nih semangkok saya sudah lapar tak banyak teman-teman suruh suruh panggil nih bingung Abu Hurairah Kala kemudian bercerita, wa ahlu di adiyaful Islam. Ahli sufa adalah tamu-tamunya Rasulullah, tamu Islam yang tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.